رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه واصرف عناتك في أمر القلب فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم ونياتكم فحقق قولك بعملك وعملك بنيتك وإخلاصك نيتك وإخلاصك بتسفية ضميرك وإصلاح قلبك فإن القلب هو الأصل وعليه المدار وفي الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب فوجب الاهتمام به وصرف العناية إلى إخلاص وصرف ويوجب به فوجب الاهتمام به وصرف العناية إلى إصلاحه وتقويمه وهو أعني القلب سريع التقلب كثير الاضطراب حتى قال عليه الصلاة والسلام فيه إن أسرع تقلبا من الكدر إذا استجمعت غليانها وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو Ya muqallibal qulub tsabbit Galbi ala dinik. Sumyal Galbu galban Disurati sur'ati Galab itu dari galaba ya Glubu galban, membalik. Dikatakan hati itu cepat terbalik. Kapan pagi baik, kemudian sore atau siang udah jadi jelek kadang-kadang. Nah, karena itu wajib ihtimam warriayah bisalahil galab wajib bagi setiap seorang dari itu untuk selalu menjaga dan perhatikan untuk ke hatinya karena katakan al-galbu matmahu nadharillah perhatian Allah penilaian Allah itu di hati kadang-kadang manusia ada di masjid dohirnya berzikir lisannya pada dohirnya lakin al-galab hati tadi itu nggak benar kadang maka di sisi Allah merdud ini orang sekalipun penuh ibadahnya dalam bohirnya di sisi Allah dia dari itu adalah jelek karena itu inilah yang dulu ilah suwarikum wa atsamikum surahnya kamu dari itu baik itu suratul salah baik itu suratul kiraah, baik itu suratul libas Allah tidak akan perhatikan itu semuanya walakin yanduru ilah qulubikum wa niyatikum tapi yang diperhatikan Allah hatinya kamu bukan berarti kita copot semua kita nggak kita gunakan lisan kita daripada berzikir atau anggota kita dengan daripada ibadah laksanakan itu semuanya harus ada riyah wal ihtimam wal hifd diambil eh, terhadap hati itu ah, jadi amalan ibadah yang bohir itu akan bisa sia-sia kalau tidak dibarengi dengan hati eh, kalau tidak dibarengi dengan dengan hati karena itu para ulia, para as-salihin mereka tadi itu lebih fokus dalam hati seperti diceritakan di antara mereka ada kita datang kepada mereka tamu gitu kemudian tamu tadi itu minta rukhsah kepada si al-mazur ilaih kepada yang diziarahi dari itu anak mau pulang kata dia rukhsah terjadi pulang tengah jalan ketemu dengan seekor singa yang besar kelihatan singa khaifin takut ini orang-orang kembali kembali ketemu dengan si syekh ini loh Ini sudah minta rukhsah tadi sudah minta permisi minta izin pulang sudah kami izin kok kembali kenapa Asad kabir arad alaina fi tariq menghalangi kita singa yang besar ada di jalan oh, ini takut sama singa wa man la yakhaf min asad siapa yang enggak takut dengan singa katanya ana la akhaf min al-asad katanya ana enggak takut dengan singa mana kata dia diajak singa tadi itu duduk ada di tengah jalan didatangi sama si syekh ini Diserentik itu telinganya. Eh singa singa, anakku kan sudah ngomong jangan ganggu tamu anak. Itu tamu anak. Inti minggir. Itu singa seperti murid yang dimarahi sama gurunya. Dia menghindar. Heran. Isil karomah. Ini karomah yang luar biasa ini. Apa ini? Resepnya dikasyaf sama si Syekh ini heran kamu lihat ini kagum kamu lihat ini iya ya Syekh kami kagum antum aslahtumul zahir fakhiftumul asad wa nahnu aslahnal batin khafanil asad kamu yang kamu perbaiki cuma bahir kamu kif libas bagaimana minyak wangi bagaimana duhun bagaimana penampilan bagaimana ceramah yang zen bagaimana ente dikenal orang yang baik antum perhatikan yang bohir-bohir ya akhirnya kamu menjadi orang ta eh, takut dengan singa tapi kami kurang lebih yang bohir tapi batin yang kami rapikan batin yang kami bersihkan fakhafanil asad singanya yang takut dengan kami hormat dengan kami Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu anhu wa yaqul innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها وكان عليه الصلاة والسلام إذا حلف واجتهد في اليمين يقول لا ومقلب القلوب مقلب القلوب وهو القسم لا ومقلب القلوب وقال تعالى حكيا عن إبراهيم خليله عليه السلام ولا تخزني يوم ليبعثون يوم لا ينفع مال ولا, ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم فاحرص كل الحرص رحمك الله على أن تأذي ربك بالكلب السليم من الشرك والنفاق والبدعة ومنكرات الأخلاق مثل الكبر والرياء والحسد والغش للمسلمين وأشباه ذلك واستعن بالله واصبر واجتهد وشمر وكل كثيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فبذلك وصف الله الراسخين في العلم من عباده المؤمنين آه. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب salim. Sebagian orang mengartikan di sini tidak manfaat itu harta dan tidak manfaat itu anak turunan. Tapi sebenarnya konteksnya enggak begitu ya. Manfaat itu anak turunan. Siapa bilang enggak manfaat? Awal dari sahihnya ya diulah kan manfaat. Hartanya harta jariah itu kan manfaat. Kalau mengartikan itu jangan sepotong-potong. wala yauma ya la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim fayanfa maluhum wa banun fayanfa al mal wal banun jangan hari yang tidak memberikan manfaat harta dan anak turunan kecuali orang yang menghadap kepada Allah hatinya selamat selamat daripada penyakit hati selamat daripada kibir selamat daripada syirik selamat daripada akidah fasidah maka manfaat harta dan turunan mereka ilaman atallah bigal bin salim fayanfa maka manfaat itu harta mereka maka manfaat juga anak turunan mereka nah, karena itu e, kita harus paham bahwa anak turunan orang yang soleh yang hatinya bersih jika dia dididik jadi orang orang yang soleh manfaat itu semuanya Hartanya orang yang soleh jika dimiliki oleh orang yang hatinya tidak cinta harta kemudian diarahkan kepada uh, amal yang soleh maka manfaat nantinya. Illa man atallaha biqalbin salim. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa iyyaka wal qaswata wa hiya ghalbul qalbi wa jumuduhu hatta la yata'athara bil mau'izah ولا يرق ولا يلين عند ذكر الموت والوعد والوعيد وأحوال الآخرة قال صلى الله عليه وآله وسلم أبعد الأشياء من الله تعالى قلب القاسم سلام من الشقاء أربع قسوة القلب وجمود العين والحرص وطول الأمل فاحترس من هذه الأربع وفي الحديث الآخر واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل Al-qalbul qasi, hati yang kaku. Hati yang keras, hati yang kaku ini tidak bisa ditembus dengan nasihat. Mendengarkan cerita-cerita tentang neraka, wa'id, ya. janji-janji yang mengerikan dari itu ternyata dia tidak bertobat kepada Allah semakin menjadi-jadi malah kadang-kadang menghina atas uh, akan kebenaran menolak atas kebenaran akan kebenaran bergasi bergasi kemudian tidak tertarik dengan orang yang soleh malah membenci dengan orang yang yang soleh abdul ah, asya ilallah al-galbul gasi yang paling jauh dari Allah itu hati yang kaku, yang keras. Jauh di sini bukan masafah, jauh di sini bukan jarak, tetapi jauh dari sini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik wa inna ab'ada qulubi nasi min rabbina rahim qalbun gasi kata Ibn Ruslan. Ah. thumma قصد qulubukum ba'da dhalika fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama tafajjur min anhar wa inna minha lama yashakkaku fa yakhruj minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allah hati manusia kadang-kadang lebih keras daripada batu karena batu itu masih takut kepada Allah masih mengeluarkan air eh, dalam bahasa kita mengeluarkan air itu adalah menangis pernah terjadi di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam Nabi Musa menemui satu batu keluar air kemudian dilihat oleh Nabi Musa ajib Amr Maghrib eh, ini adalah aneh sekali batu keluar air dan Nabi Musa sebagai kalimullah langsung berdialog dengan Allah dengan uh, tanpa wasitah diberi keistimewaan oleh Allah wa lama Allah Musa taklima ketika ketika melihat yang ajaib tadi itu Nabi Allah Musa bertanya ya Rab aku melihat batu ini keluar air malah diwaga apa ini yang terjadi maka Allah menyatakan is'alhu suyujibak tanya ibadah batu akan aku izinkan untuk menjawab itu batu tanya ya hajar wahai batu kenapa kamu ini bisa mengeluarkan air ini bukan air ini tangisan dari aku semenjak aku mengetahui bahwa bahan bakar neraka ijazat manusia dan batu maka aku khawatir termasuk batu yang menjadi bahan raka wagu waguduhan nasu wal hijab maka Nabi Musa melapor kepada Allah ya Arab ini batu ternyata takut kepadamu kemudian Allah menyatakan beri kabar itu batu bukan termasuk yang masuk ke neraka tapi itu adalah batu sesembahan batu yang disembah dijadikan berhala diberi tahu itu batu lalu Nabi Allah Musa melewati itu batu tidak lama lagi melewati ada di situ tetap mengeluarkan air ya batu kamu katanya takut menjadi batu yang masuk neraka udah dijamin sama Allah kamu tadi itu bukan termasuk batu itu maka batu itu menjawab dzaka buka al-khauf wa buka usyukur yang dulu itu tangisan karena takut tapi sekarang ini tangisan karena syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Enggak ada bedanya takut dengan syukur sebenarnya bukan berarti kalau sudah dia takut sujud kemudian kalau dia tadi itu syukur nyanyi lah tambah sujud begitulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam afala akunu abdan syakura wa galilum min ibadiyas syakur بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه والغفلة دون القسوة وهي مذمومة وفيها غاية الضرر والقلب الغافل هو الذي لا يستيقظ ولا يتنبه إذا, إذا وردت عليه المواعد والزواجر ولا يلتفت إليها من غفلته وسهوه واشتغاله بلعبه ولهوه وزخارف دنياه واتباع هواه قال الله قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأوصال ولا تكن من الغافلين فنهاه عن أن يكون من أهل الغفلة كما نهاه عن طاعة الغافلين والسماع منهم في قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Nah. Wadkur fi nafsika tadarruan wa khifah wa duna jahli al qal bil ghudwi wal asal wa la takum minal jahilin. Sebagian orang menjadikan ayat ini dalil enggak boleh itu dikir jahar. Sebenarnya tidak. Ayat ini tidak ada konteks bahwa ini adalah larangan untuk dikir jahar. Tapi di sini adalah wala takum minal ghafilin, jangan kamu jadi orang lupa. Dikatakan wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahr. Dunal jahr ay al jahr al jahr asyadid. Dengan mengangkat suara yang terlalu berlebihan. Tapi kalau mengangkat suara yang tidak berlebihan, justru itu adalah dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilarang itu terlalu berlebihan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui seseorang yang dia tadi itu mengangkat suaranya terlalu tinggi di dalam mengucapkan lebek Allahumma lebek di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur ah innaka la tuna eh, innaka la tunadi al asamma wal ba'id kamu itu bukan berarti memohon kepada Allah yang tuli, Tuhan yang tuli dan yang jauh sehingga terlalu mengangkat suara. Tidak. Hah? Ah, Nabi SAW mengatakan irham nafsak. Pelan-pelan aja. Jangan kamu tadi itu terlalu mengangkat suara tadi itu. Bukan berarti larangan itu. Bukan berarti larangan. Yang dilarang kalau terlalu intinya wala takum minal ghafilin sebenarnya wala takum minal ghafilin jangan kamu jadi orang yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, wal ghaflah ghaflah itu dunal ghaswah kalau ghaswah sama sekali menolak tidak bisa tembus kalau ghaflah itu masih bisa diingatkan gambarannya masih ada harapan masih hidup bukan mati kalau ghaswah itu sudah mati kalau orang dikatakan lupa kepada Allah itu masih ada dekat dengar peringatan ada takut sadar oh ini ghafil tapi kalau sudah nggak sadar sama sekali ada mayit khalas gelbu ya ini gasi ini hati yang enggak hati yang gasi nah, karena itu sabab hati itu bisa gaswa sabab hati itu bisa jadi ghafil lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu karena mukhalatatul ghafilin karena kumpul dengan orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah selain melarang kita jangan jadi orang yang lupa, jangan kumpul dengan orang yang lupa. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Jangan kamu tadi itu mau patuh bersama-sama orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang diharapkan hanya duniawi, Mas. Hah? Karena itu jauhi mereka kumpul orang yang sekiranya kamu bisa ingat kepada Allah apalagi cukup dengan melihat kamu ingat kepada Allah idza ru'u dzukirallah itu orang-orang yang saleh basyik fi barakah barakah hadir kasidah